المغضوب عليهم ولا Ini kalau makna dirian nggih sing lempiran alit nih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utai sekabehane puji mil al mizan. Utawi ingsun utawi kita mu, meyakini nggih, meyakini ngugemi na alhamdulillah. segala puji dan terpuji namun kagungannya Allah mil al mizan kang iso ngebak ngebaki timbangan wa muntahal ilmi lan alhamdulillah iku dadi puncai ilmu dadi kata-kata ke ilmu entah entah ilmu entah pengetahuan yang manusia sedanten makhluk sak dunia iku entah entah ilmu nyimpolaken nak dunia ngantos akhirat nih alhamdulillah wa muntahal ilmi Lan utai alhamdulillah iku dadi ente ane ilmu. Wa mablaghur ridho lan utai alhamdulillah kita ucapno kelawan sebagai kalimat sing numekakno ridane Allah Subhanahu wa taala wa mablaghur ridholan dadi barang utawa sesuatu sing nyampekno teng ridane Allah utawa sing dadekno kita ridho teng Allah Wazinatal Arsilan, lan utai alhamdulillah niku pepaya pepaese aras. Kula balen malih Alhamdulillah utawi sakabehane puji kagungane Allah. Kalimat niki kita ucap mil al mizan. niku kang ngebak-ngebaki timbangan. Timbangan amal nopo timbangan sosial, timbangan perilaku, timbangan nopo standar gitu Terus kalau terangaken gitu terus Kulo jenengan kita tambah tua, tambah tua gitu, tambah parak mati, macam-macam gitu. Niki kalimat tinggi kalau angsal saking kitab iana tuh Tolibin, tapi sing takriran. Terus buatan buatan semua kitab ada, biasanya sing edisi takriran niku wonten. Uh, eh, awalnya ini didamel melirikan kangge ngurep-ngurep lelatal id. Terus kula waos ketika kula syukuran nerbitaken Quran napa ngitmai Quran. E, kula sering maos kadang-kadang 70 kali macam-macam. Tapi saya pastikan di tempat ngaji niki gitu. Terus kula suwun mangke sing ngaji dalu kados biasane kula maos malam Selasa niki subhanallah bihamdi ngantos ping 7 untuk ngaji sore nak pas kula eling mau niki ping pitu sausé ngaji terus kadang-kadang gentosi donga nggih. kadang-kadang gentosi nopo dungo Kalau badhe matur teng jenengan, tak korup sangat kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten nih mizan nih, Mizan itu wonten kali, timbangan ada kali timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Ya, amal buruk banyak, terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat. Talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. E, karena kebetulan buruk itu nggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah balik. Rumah nggak salah paham gitu amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Irwono sekali zaman salah paham bahaya. Misalnya begini, zaman saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak? Enggak ada kan? Batu Tuhan juga enggak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi Sebetulnya hakikat hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita ya udah ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah bahwa yang berperan yang aktif yang alfa ilul muhtar, pelaku sejarah pelaku apa saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kenapa ini kelirunya orang khawarid sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar saya ulang lagi satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar itu mbok atusan tahun rokok tetap nanti itu masuk swarga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak yang lakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran kulja al hakku Wama yubiti ul batilu Wama yuwaid yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang nggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat lain ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas. Itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Yaitu itu disebut barang nopo, disebut barang nopo batil. Makanya di sebagian ayat disebut bal zifu bil haqqi 'alal batili faya fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini toh. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga seneng kalau itu menjadi rival, dia ya, menjadi rival, rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Niki rungokno nggih mumpung sampai akhirat. buat niki ijazah kula nunggu mujarab tenang Kata Imam Ghazali kalau ini jailing tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut hujatul Islam? Sama anak kepen syukur itu gampang. Duit randuwe, utang wake, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak gue, terus mutek ngamek Ini gue jari Imam Ghazali kena sekarang ada nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya satu jam. Wong sak dunia mulai Nabi Adam nanti saya saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun satu jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. <laughs> Lah iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing mati iku iri mbek kowe. Mergo kok ijek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua <laughs> mergo kula ijek ijek urip. Kalau balik malih. Dengan demikian kau ini alhamdulillah aku fase. piawai wae kowe dua nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun oleh Namrud, oleh Koron, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah nyata nih saat ini sakniki nawa bisa urip. tapi ini luar biasa, Pak minawa ya Luar Nawo Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Ya. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebelumnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyraka akum fada'auhum falam yastajibu lahum awul adab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Awalnya ah, walhasil akhir cerita itu wadolla anhum makan yaftarun wadolla an wadolla angkum makuntum tasubun wadolla anhum makan yaftarun itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati karena kita berkeyakinan dibuat diberi akidah ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu dasar syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu, itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Ini penting kalau aturakan. Ya, terus sajane salah niku radi kepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok ngelafat la ilaha illallah satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya tuh mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena karena ada ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. Tolong miliar, ambek tolong miliar. Iku podo karo lima rupiah. Bariku gremeng meneh. Sak triliun mbek sak triliun podo karo lima ratus rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten wong kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liane pangeran itu kan itu kan omongan rapi penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ya, wong ndak. Tapi malaikat bagian kata bagian nulis, itu nih ngobong la ilaha illallah ben kualat tapi Ya, Makanya saya pastikan sekali sampean ngelafat oleh ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen baik sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat Faham Paham kalau maksudnya? Paham ya? Jadi jelas guys ya, ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Faham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafatkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua wong alim bingung kalimat iku salah apa dagem napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah sing no dihukum yang lakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gaya hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase wonten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lahnya kono ngaku kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? ulama terus kita kita diskusi baik-baik. Di Kulo Baleni Malin, kenapa kalimat toyibah disebut kalimat bakiyah? Dalam misal Quran wal itu sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi, as-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh manane layak. Layak itu mergo wujud. Di kula baleni Malin, kita wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak itu sitok mergo wujud nak barang ora wujud itu jenenge dilafatno tapi buatan layak. Jadi barang ono sing dilafatno tapi ora layak, ono sing rasa dilafatno tapi wis layak disebut solihat soleh nih apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai ya, sama nang lafatno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap menganggap menganggap ya menganggap yes umum maknanya menganggap menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo dianggap nopo ada itu jenenge menganggap ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah kalau orang tidak makan itu dia akan mati sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap karena diulang-ulang oleh satu kejadian kalau nak gak mangan itu lesu nak gak turu itu lemes terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah. Karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat, makhluk itu harus makan dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? malaikat. Nah, sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing teh hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun niku namun kalimat la ilaha illallah. Nah, disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur. Itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulia sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata ada BPKB, paham ya? Gak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakian pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang di ruang uripe bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad Jasad itu mati rohnya sowan Allah tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang selain Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin meskipun bahasakan kita mati terus bahasa no mungkin-mungkin disepunten pangeran niki ruhnya nembe mungkin-mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham gak? Mulane malaikat pidato pidatone kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten mlebet saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salat. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya bahasa bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. <laughs> Maka kita tidak perlu nyolati mayat karena tidak pernah ada mayat karena rohnya masih hidup. Wah kan dianggap edan bareng kan. <laughs> Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai. semuanya kayak kulon jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai yang sing sing ora detail detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Faham sih kalau maksudnya? Nah, itu disebut Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya gak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa selalu naka anir ruh kulir ruh min amri Rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini, Iwak tuh gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar yo ya ana pinter, yo ya ngawur tapi ana pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Ya nek darani wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare jare Siti Jenar. Wong kon batu bathuke nganti ngecap jare jare Siti Jenar. Lah anak sing ngecap bathuke somben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksi nopo. <laughs> cari cari Siti Cenar ke ada ketemu pintu, ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur? Misalnya kayak nggak lo batuk ngecap jasad ini kan hancur. Sing bagus sowan pangeran rohem. Roh kon sujud aja ora Mana akhirnya nak wae sholat terus meneng ae jare sholat Sing ada tung pintu-pintu nih. Nah, semua syariat terang no raiso, Rata-rata kiai syariat kan ra pinter kan mau ngamuk ngono to oh, murtad kowe. Benane ngamuk to. Khase wong syariat kan apa? Ngamuk. Wong ngamuk ono nah, sresan rangno ngamuk ono. Nah. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita ke Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kue dejas, dejisim, dua wadak, sing ranurut roh. Berarti rivalitas, lalu jasad kamu itu sing mimpin sopo kok gak nurut. Lah ini malah sing rodok-rodok jenar tobat mulai detik ini paham <laughs> kan ya? Karena Ya buatan tak ajak mikir sama paham ya. Jadi ini ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok kemudian alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud nih Nabi Adam ketika Allah nyuruh Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah. Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat nggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Mau bodoh bodoh makhluk. Mulane ono aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. <laughs> Apa ada malaikat terjebak tes tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara nih gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lego kok ono sesat kok wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikir kok ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan itu Tuhan dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alina lari ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. hakikat setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujud no Allah. Nak wujudnya diwujud no Allah. Apa wae sing dadi dawe Allah kudu samina waton. Nah, karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Mulai pari bahasane kon mangan wes wareng nak Allah ngutus mangan ya mangan ae. Nang kok wargen dia, semua kan mangan. Nak mangan ya ramangan, pokoknya kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia lupa. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud. Mergosok ben Siti Hisabu roh. Dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Ngulo nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu. Sing bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, mergo Siti Jenar di ini wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ini Mula peneliti raka kabeh, raka ra koyo Mustofa ini kaya apa ya Gak jelas roe tapi jelas dari Kia ini Enak kata niku. Jadi ya ono wong ilmu ra pati akeh tapi jelas di Kia ini. dikiyaino. ilmu ilmune akeh di Kia ini. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini Mergo ngoten niku nggih. Memang ilmu hakikat tuh jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Oke, sampean ngaji ning kene ya suwi, tuwa, saya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya tidak ada. Mbok ana wong muni sak miliar ditambah satu triliun uh, jumlah lima rupiah. Mbok sing disebut angka sak miliar sak triliun lafat ini tidak ada. Nggih lafat ini tidak ada. Fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iya kuluna illah kadiba. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho tuh, Misalnya wong nyebut iki geni, wong ki HP kok darani geni. Itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu. Disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kali, kalburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iya kulu na illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan itu tadi kalimat hakin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nupasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau nggak diomongkan nggak ada yang ngomong karena harus diomongkan itu pun nggak menunjuk apa nggak menunjuk apa hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Melana omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, mungkin sampean kenal malaikat atau sekolah, nu malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya malaikat sing nyekseni ya Allah janggal kiri kok muni suge. terus gue muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika saya presiden Indonesia orang kuat kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat presiden itu orang kuat malaikat sing roh langit bumi sing roh Allah dijayani Allah pemenang malaikat Israel memang sak boleh bahasa kuat tuh ah semuanya tak peletes ber kok iso muni kuat tuh kuat apa nih jadi bahasa manusia itu membingungkan semua Coba anda jadi malaikat Israel, terus orang petita peteta muni kuat. Kuat temuning di, tapi itu setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua, makanya, makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong-ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu disebut Allah inna aulia Allah ila khaufun alaihim Wali sampai disebut nanti di antara khasi wali itu kalau meninggal tatana zalu alaihimul malaikatu Allah takhofu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu aulia ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama nggak pernah merasa kuat, nggak pernah merasa hebat karena ma ma malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Olah wali yang meniku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu auli. Kayak agak tahu tuh paham Quran kados kula. Lah mulane ngaji. Wis kerepean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia nggak wali itu bingung bingungkan malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitos nyawa ini janggal, kuatnya nang di. Apalagi malaikat yang nyaksanya alam malakut, alam neng langit. Yang zaman saya kira sinau sinau planet mawon lah. Planet Mars tuh kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuat ini? Nanti. Berarti sampai membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinter ini nanti. Misalnya yang rasul pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti handal ngene ngene jari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama kowe roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Oh pemain alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu sangat pulau songo, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu sembilan puluh sembilan banding satu. Satu dibagi wong dunia. Eh, mulane Nabi Musa ra nabi, salah ngomong di pangeran tersinggung nek urusan lafat ngono iku tersinggung. Nabi Musa ra kekasih pangeran. <laughs> mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nak kowe ora ngerti maksudnya. <laughs> Paham ya dadi besok <laughs> mulai saiki nak kowe muni ngerasa ngerti, maksudnya ngerti nak kowe iku rapati ngerti. Dadi terusno. Jadi sebenarnya tapi malaikat Israel. Eh, tak goblok, kok ngerasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus nonton. Dan gak tersinggung, dan paham Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Kita latih ilmu hakikat. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah wah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut Anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan siapa yang paling pinter di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yarudal ilma ilaihi karena Musa tidak bilang yang paling pinter itu Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah corong Jawa itu Allah karuan dan tidak perlu dibakas. Mulane wong Jawa saking suwene muni suwene suwe bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jele goroban, ya, tapi nek Allah ngersak mari mari wis suwe malah <laughs> dadi suwe-suwe lafat Allah dianggep wis wis suwe dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah bakas napa? Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi kata kata Allah Musa kamu salah saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter. Ya Allah saya harus bertemu dia, kok iso ono wong luwih pinter dibanding aku. Nah, tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo tiga jurus tebak-tebakan Nabi Musa serata tahu menang. Orang usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yo ya kalah, jurus kedua yo ya kalah, jurus ketiga kalah. Mengenai dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih Ya mengenal Nabi Idris kan ada ngelamun. Karena dia ini lugu yang farwatin khodro. Farwah niku lemek, khodro itu hijau. Terus mulanya disebut Nabi Idris seneng ada santai-santai tenggine eh, nopo guys. Cara mereka karpet hijau. Tapi di sini orang karpet gue bantah tuh nanti malah repot tuh Angel ngaji pun omuk tazilah gue angel. <laughs> tak kata tuh kapan utang tak kredit lah malah repot tuh. Padahal zaman akhir gede barangku kas apa kredit. Eh, karpet tuh ning nengti. Zaman akhir uang tukang analisis, yang tagane tukus sudah motor untuk duit konti. Urus rezeki kok pangeran tak kono konti. ada uang alim mesti neng dunia dagem goblok. Kula nak ditanggo melarat. Tuku mobil, dia tuku sepeda motor, kula ora janggal. Kula niku wong mukmin, wong alim. dari pikiranku pangeran angker ngersakno biro ini. Tapi uang analisis cerdas ora sing Kok bisa gaji segitu beli mobil? <laughs> Dadi wong alim kok tidak ilmu ilmu. Lah akhire koyo kula malah dadi kebodoh. Goblok ora jagal loh ngono kono. Lah aku wong alim ora jagal dunya jagale ning di. Cara aku nek pengiran ngerasa, lo orang sing mokal. Paham? Tapi sing ahli analisis itu sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sing paling kredit sing rontok kasut sederhana, kasut sederhana. Nah hasilnya kelas tinggi wah wow, paling make up tuh. Paling rental dan darani sugar semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu nih menusuk, sing pinter analisis sih sudah kepinter. Nah neng ilmu wali ora oh, omongan rapi penting. Mereka wali langsung eling Allah, oh, isi ngono iku kersane pangeran, ter kan isi pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Nah, aksaru ahli jana al bulhu, ake-ake bodoh suar wong bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kayak pulau niku lora bodoh sih orang bodoh permanen iku bodoh. Wah, ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara do dunya. Nah cara kula ya ora janggal lara marat suke, terus ana kiai kadang-kadang maksiat, ana preman ujug-ujug tobat kula ora janggal. Lah wong kan kadang kiai kok ternyata berbuat gini. Ana wong preman kena kula ora janggal. Inal huda huda. Wah, ya mesti ngono kan gampang. Panjang lagi untuk daya. Nah, anak kiai kok kepleset maksiat ya nak cara yang model bodoh. Ya sepanjang orang nabi, orang maksum ya ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali tidak ngomong pintu ini kan raiso. Akhirnya kita si dagem bodoh. Maksudnya aksaru ahli jana al bulu. Akhirnya menurut suatu bodoh, bodoh ini ki orang orang bodoh permanen kemau lagi lagi. Lu sama tak terang dong, kita orang ikhlas. Wah, ada dadi wali ra siap baru dicak. Bahaya. Nah, eh, Nabi hidir barang lugu-lugono Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi dari Nabi Musa. Nabi hidir gak langsung jawab. Wa an Nabi Ardi Assalam. Mosok ning ono salam salam. Maksudnya dia kan nyongkone urip Dewi mbek pengiran kok Ono salam Sopo menuso iso ketemu aku. Ah itu ya kacau. Ati orang asik dijawab. <laughs> Sopo. Tapi wajar nabi iku mau karena ini permainan kelas 3 be tebakan ya. Tapi nih Nabi gitu melok-melok Nabi ku ya. Oh, serana sing bener ceritanya kono wis serana sing bener digawe pengiran membolak-balikkan akal. Lah ora bola-balen akal gimana? Iki ilmu alil, sampean ora sanut ora makome. Nah aku lah. Sampean udah melo. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Lah seputi Gusti carane kula ketemu piyambake. Soale kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal, miktal itu orang mriki apa? Apa den Kantong ya? Kepes apa? Ya kepes ya, kepes es mesti es digoreng ya lati tenane putih gusti dari pangeran dewi pangeran ya wa amis melaju jadi ya, kuno kono nabi hitir <laughs> akhirnya Nabi Musa ya, wis Nabi Bani Israel kan gua ya semua Neng tinggal Nabi Bani Israel enggak kan ya. kayak isa dan waktu waktu dewan. enggak pengawal dan Jadi Yusak bin Nun. Neng disebut Fatahu. Ini jenis sinten Yusak bin Nun. Dari bahasa Israel jadi yusua Ya. Yosua dan Yalu jeneng Muslim, tapi sing wani nganggo wong Kristen. Yosua, Yosua ini Yusak, Yusak bin Nun. Wis jam laku-laku. Yang jam laku-laku Nabi Musa itu kacau tenan. Ora kacau piye? ini wis didhawuhi pangeran, alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu, iku alamate ketemu. Lu malah ini ilang iwak iku perkarane suai sarapan. Lu tiga alamat gak pasti pagan. <laughs> Paham ya? Jadi ini bareng semelaku kesel su iku. Sak ya, sak cara kula ngundang mus, cigot misalnya ngundang itu terus. Iki saya lesu. Mangan-mangan. Jadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki gua alamat kok malah dekne ilinge perkara apa dipangan. Ah wis kacau lah maksudnya wis kacau, wis cara cara langkah wis banyak sang salah. Jari Yusa. Waduh, Nabi Musa Nabi Musa pesen mbek Yusa. Nabi Musa kan lucu, dia dek kon gowo iwa. Nak iwa iku berarti alamat dek iku ana Nabi Khidir, malah kon gowo wong rumah rumah Yusa. Nah, mestinya kan gak fair malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ada ra ngendikan ngoten cara kula oh malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Yusa cerita, waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku wau. Iwake pun muncul. <laughs> Terus Nabi Musa, lu kok ora ngomong. <laughs> Ya Nabi Musa yo ya salah, salah itu ndek nih sing di, sing dialamati malah kon gowo. akhirnya yo ya pas ana kejadian gak roh Terus dari dari kama aku nanapki, Yo ya iku sing tak gulei momen iwak maju mau malah pelali Dari Yusa, gue ra bodi lu aku lali. Berarti suka neng ilmu kakek terus Cara syariat itu dijungkir balik kan, paham ya? Cara syariat itu nah, saya kira balik nih deh. fartada ala asa rihima. Mana nih balik nih, Bareng balik. Iwae silang. Iwae silang, tapi Nabi Musa kan mengalami tiga kesalahan, tapi kesalahan Nabi orang maksiat loh kayak Kesalahannya satu, wong Iwa di gua alamat kok malah ilinge bergabung di gua sarapan. <laughs> wong dene Udi kayak alamat malah kon gowo wong. Jadi ada banyak kekacauan. Nah, ini baru ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Hidir ketika kan oh, assalamualaikum, dan ini gak hijab. jawab. nih jadi Nabi Khidir, cara Jawa nih Terus, Ana Musa, jadi. aku ikut Musa. Ya. Nabi Hidir tak ini terhadis oke. Musa bani Israel. Ya. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu gak ada datanya di <laughs> itu itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia Jadi, karena ya nggak masuk apa. Iya, orang mau tamar ada ID. <laughs> kalau masuk. Oh kok sampean barang kecuali ketemu Nabi Khidir kok man anta itu ruwet lah. Ki sopo, ono wong koyo kowe ngono kok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Musa Naam. Terus terus ya saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir ah, ono apa aja? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikannya datar ya. Ya biasa standar aja. Kue de ilmu sing aku raro, aku de ilmu sing kue raro. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu Nabi Musa wong Israel. Ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Sing gak trimo. sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmu ku lah, penting aku iso mu Oh itu mau kalah deh. Nabi Peter jago sok, ora level lem. Paling gue berontak tok ya. Paling gue berontak tok. Jadi ini tapak tani falatas alni ansein. ya aturan pertama setiap saya mengutarakan satu ilmu mungkin oleh takok. Tapi saya semuanya oke, okay, nggak usah tanya saya. Tenang. Tenang bareng ketemu eh, di pulau-pulau kecil gitu karena pertemuannya di laut. Wah ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai nopo perahu. Eh, ketika Nabi Khidir ngomong piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang nopo rental perahu nih kau. So, saya gak usumin nopo rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujro Jadi uang komersialis kunane kuno. Nanti sing rental mobil wis mau mawon nri nih gue wis wong anak gratis wabot nih kamu kunane kuno nih. Diomongi terus sesuai eh, Nabi Khidir nopo. monggo. Sampean saya antar ke pulau itu udah usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu, nggak apa-apa, saman saya antar gak usah bayar. Gue cek ya, kata gak usah bayar gue eling. <laughs> Bangsa gratis wilingan manjen mare itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu belabak. Belabak dicoplok, jubar Oh, Nabi Musa protes. Nabi Musa protes per, apa kan pertama ketemu kan hatta idza rafifa fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala dir hidir karepmu piye perahu kok mbok jebrol kok ngisor ndi jebrol ngisor engko kira tenggelam pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan mbek perahu jebrol al amru biadillah rano kaitane baik jebrol baik tenggelam itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat Oh Nabi Hidir melakukan yang laut ya biasa tanpa perahu. nah, oh, usaha aneh cara Nabi Hidir. Aneh bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pangeran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe. Uh, malaikat itu aneh. Orang ndak punya duit kok kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. <laughs> Itu itu sebabnya doa-doa orang nggak punya uang dibiarin sama malaikat. <laughs> Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang nggak punya uang itu gak... sehingga nganggep ini tidak darurat. Paham gitu? Loh, cara malaikat susah ya apa ada duit. Oh, rabu butuh ngopi, rabu butuh macam-macam. manit Nak donga aja ngono goblok tak warai cara itu. Ki nak butuh duit, Donga ngene, ya Allah, saya ini butuh rahmate jenengan. Iku malaikat lah butuh rahmat. Mbok sebut duit, nggo apa dhuwit? <laughs> Nanti Allah yang nerjemah sendiri maknane rahmat iku duit? <laughs> Wah, aja malaikat. <laughs> Lho tak warai ben kowe ra sandine antar malaikat bang. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa melaku-melaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabak ya? Papan dicoplok sitok. Kok terus protes. Akhorok tahali tuhriko. Alah kowe kok aneh. Perahu dina enak ditumpaki ge jebol jebrol. Ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak saya tetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu? bareng, bareng Nabi Musa pas janggal ono manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke, ke Indonesia ana anak emprit, padahal yang Arab mau emprit ora ya ora roh. Kowe akhir manuk cilik jare nopo? Emprit. Nah, sing sing roh sapa? Pas iku manuk manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknanya jupuk banyu nakroh itu sak Buat rusak sak cucukan niku. Hmm, sa ilmu mbek pangeran koyo iku jadi <laughs> maksudnya ilmune manusa sak donya iku dibanding ilmune pangeran koyo lautan dibanding sak nakros sak aneh mano. Iku dibagi wong sak donya. Termasuk koyo kowe ra rowan ngene iki jadi ngono. Oh, poet. Ya? Akhirnya Nabi Musa taslim. Taslim nyatane ikut dicoplok ya ora perahu banyune ora piye Terus Nabi Khidir ngelingno, kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya. Kamu tadi sudah tanya. perjanjian saja Musa aja, lah tuh akhir ini gimana sih itu? Ya wajar, aku lali spontan. <laughs> akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan wong spontan kan harus jadi Musa kan temperamental ya dimaklumi ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya jadi Ya, sampai ada ada tiga kejadian di mana Lala Nabi Musa itu tanya tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekabe. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasa itu menjijikkan. Muntin itu membau bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau karena kita melafatkan lafat yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat. Sehingga mereka itu ya bingung roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. Ya hebat cara manusia, tidak sepiro, terus aneh yang ngerti Tinggal nata kau kan Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Eh maksudnya gini gue loh, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenernya cara Allah. Uh, keceplosan malaikat <laughs> bukan kan terangkat jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah ilmu manusia itu di dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqina. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu ya dieling-eling mbek pengen darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk sholat tuh ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allah bu akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allah bu akbar. Paham ya? Jadi tanda anil fasa al mungkar barang yang menjijikkan termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa ber? Berlebih. Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja, raja di raja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu seputus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya neng di. Akhirnya Allah nggak pertunjukan nih matine Namrud itu dileboni nyamuk sing sayape ilang sitok orang nyamuk utuh dadi irunge dileboni nyamuk sing sayape mau karek sitok mlebu ning irome Namrud terbesem ayam ning Namrud terus bertelur ning kono dadi kuman mati mergo Allah iku tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril kok pamane kuat musuh kuat jadi gue ngelecehkan Namrud tuh Allah orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus nyamuk Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya dokter, katanya wong alim, katanya kiai. Mati terima kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita, kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Mana kan jebuk Israel mus alhamdulillah. Sing jebuk aku kok malaikat keren, kuat. Mergo pengiran aku ben nglecehno manusa sing jebuk ora kon Israel ngongkon nyopo? Nyamuk kaya kasusnya Namrud niku. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah malaku. Nah, tapi karena kita ini manusia, ibu ya, salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran. Nggih la tu akhidna inna sina napa awaktona. Jadi nah, kalau waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku tujuh kali diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantes muni wong hebat, wong kuat wis basa-basi. Ora usah tok ati bahasa-bahasa gitu ora usah napa. Toati. Sekali toati sama masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan-hadapan dengan apa? Tuhan. Mau kalau kitab Khilyatul Aulia. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan Ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya tidak tahu yang milik sampean berapa juz tidak tahu. Nah, itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada jusnya. Ini makalah ini di jus 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab ketika beliau mau menutup Ihya itu wa'alika bimutola bimutolaatil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dan jenang kudu syukur, maksudnya merok syukur kok Gus duwe terus diobral. mungkin duwe kue terus piye. Ya orang arah duwe maksudnya. Ya ora bebi piye Selama ini gak di kitab ya tenang ae. Tapi masalahnya gue disalahno pengen ora di kitab kok di hutang gue ya apa gitu loh. Maksudnya dari serah di kitab ya di hutang jadi gak ruwet urip iku. Mana masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Mbok nek ora iso apik ya ora iso elek kan apik to. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham ya? Jadi gak duwe kitab ora apa <laughs> tapi masalah itu ya kok dua masalah gitu. Tapi ya ora apa ya saya ora apa-apa. kalau kula waca Akhbarona Ja'far bin Muhammad fi kitabih. Wa anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim qol sami'tul Junad bin Muhammad yaqul sami'tul Haris bin Asad Yakul ilam bi annaka lasta bisain illa billah. Bi annaka kelan sak temne sira lasta ora ana sira bisain kelan perkara apa illa billah kecuali kelan kekuatane Allah. Kau iso mangan warak ya mergo kersane Allah, iso maku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilaman nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkule sira min ridwanillah ya sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah orang ya ora ana gunane kabeh. Kuning ning dunya pejabat presiden. Nanya tanun pun rokok serang ana gunane kabeh. Keren ya naik entuk ridane Allah. Mulane cari Abdul bin Mas'ud nak dilempong inna katarim. Jangan itu yang terhormat jari Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo nak kue roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning dunya orang ana gunane mbak arani terhormat, Kau nyata ning neraka serang situ terhormat. Dadi kok yo kau ngundang aku karim naik ketemu aku ning apa? Swarga. Lah misalnya neng misale ning disebut wabil khusus Saiful Fadilah, entek ngamek kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam pidato itu selanggar mubalak itu paling mulai wabil khusus wabil khusus wabil fadilah ya muas engkang tenggo-tenggo napa nasihate nak safaat gak levelnya nak syafaat gak nabi dok Mulai kalau niku kula rapati seneng pidato MC lu, nak ngelem cek nganti ngono iku lha Iku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa wong nganti ngono iku, Mas. Wah, sahibul fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misalnya jenenge Mustafa kan, wae Rais Mustafa. Karena ini santri ini nak nyebut itu al alim al alamah kiai haji Mustafa. Jadi tanggane rohku cilik jenenge Mustafa to. Tapi nak jari santri ini kok ditambahi alim alamah. <laughs> Jadi dianggap itu ngelah jeneng. <laughs> Kena wong awam serepot. Jadi ana wong alim ditanggo awam. Selawase santri ini pidato kan nyebutnya kan wabil khusus al alim al alama ki haji kan Jadi tangga ini kan kanggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku, mung sing mesti musuh fakto. Tapi mek santri-santri kok dileh dadi ngono. Kacau. <laughs> As ah, kasus tok <laughs> wong awam wis. Wa annaka nit taqaitahu fi haqqi wa qaqa syarra man duna. Wa anna kalan sak temne sira ini takoi tahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa qaqa kamu kok jaga sapa wa ka ing sira syarra man ing ala-ala wong duna kang salehane Allah. Lan iki sing penting kula kula kepengin ngaji mbek jenengan sing kata-kata niki nggih. Saman kudu syukur nggih, kudu syukur ngaji niku kita syukur. Dawai ulama-ulama rian wala yasluhu abdun illa aslahahu bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allahu Allah bi salahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Nggih ora ana kamuse wong apik ra iso ngapikno wong liya. Terus misalnya orang orang alim duwe ilmu, baru kayak diulangno, yang tidak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apa itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nuju jadi khawarid. Ora tak aku murid dunia akhirat nanti jadi khawarid. Apa itu kelas-kelasan? Apa pertama adalah mukmin. Wes ora soleh lah, pokoknya mukmin. Ya kalau ini maling ya. Pokoknya mukmin orang soleh lah wes, ijek koruptor lah wes, tukang maling lah, tukang gentol lah. Pokoknya mukmin wis gawa apa Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibu eh senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen atau jadi kafir. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, luar kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang orang kamu sih misalnya wong suge lomo, baru kamu suge lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapaknya untuk rezeki rumah tanah, macam-macam. Oke, gitu, misalnya sampean suge mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki nggo dhuwit omah nafkah ibu june, anaknya jajan, Pok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan ala barang itu medit. Medit itu termasuk idihor. Dalam fatwa ulama di antaranya medit nopo idihor. Orang punya uang nggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat. Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat kalau ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama. Idihor itu dikritik. Lho nggih to nggih, misale ki cah TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2000 berarti ada transaksi 100 ribu. 100 ribu itu kalau ada pedagang 5 semuanya ngambil laba 20 ribu kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20 ribu paham kira ngono nggih artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten 20 ribu tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang mawas mangan, di kulkas juga jajan banyak. Cate dora jika idu Apa mana sing angkat muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Gak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Nanti rata-rata wong iri itu anak bodoh-bodoh, panjang itu menyalai sunat tua, orang oleh yang paham gitu. Lah nyimpen era oleh pemerintah di duwe malah oleh. Mergo malah ana transaksi. Kudu terus melete sing melarat-melarat. Nyimpen ora oleh, tapi kelebihannya mau nyimpen setiap saat bisa ngeluar Lah nek omaran malah iso ngeluarno blas. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit tapi nopo idikhor atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya Kimis Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut Kimis yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kut, kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus satu miliar. Enggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan satu miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang satu miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan satu miliar. Misalnya kok Mustafa ini iso, semenan berapa Sak juta, berarti kue kudu saya seksekno. Sak juta, supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet, itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, wis serau mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang ser, tadi berapa saya nyontohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belajar 2000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20 ribu. Bayangkan misalnya anak Mustafa boleh sedino jajane entek saya ketahui wah malah oke okay, karena boe sing bengok-bengok paham. <laughs> Nah, itu kalau 2000, kalau 5000 berapa sudah coba? Berpinten? 250 kan. Mana cara kula Nah, sak kula misalnya anak kula sangu 5000, ya sak Mustafa reng ya sangon Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Wongkus jajan radi pangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli. Beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah seneng karena barangnya payu. Gitu. Soal caci era tipangan ya keben tuh, yang pite makhluk ya pangeran beti pangan pite kok repot. Masa mesti dipikir pangeran gue tok ya pite barang kamu. Manusia itu ragus, mau merano barang mambu ya dipangan disimpan ndak baru kayak mambu no pite. Tongko nanti pite jadi pite nggak dipangan manusia meneh. Wes pangeran wis pinter, bawa rais beno ya udah. Jangan-jangan ya bener juga. Lho ya coba susahin ning dunyo ada mbok pikir ulah apa? Pakanan mambu, nek mambu pakano pite. Engko pite lemu, engko <laughs> sebelah kok pangan meneh. Mulane kowe ning alam malaikat mau diguyu tok oh, manusa, manusa bahlul, bahlul maksudnya. <laughs> ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau mbok coba. Mulane alhamdulillah semono tok. Mulane jari mambu sak. lan ada diung marat, malah penak dari mambu sak. tapi rata-rata wong -rata siap. Wong suka nak dagangan nanti lintas negoro, Lintas negoro, sing dua gangan dua toko nunggu di toko, sing bisnis lintas pulau yang pak pesawat ngalor gitu. Engkau pangeran menghentikan di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok neng omah dibagi hak ibu e, pangeran. Gak ganti, Oh, gak wong marat. ramai lo kerja. Untuk <laughs> jatah. jatah ilegal langsung ke Allah. di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Dadi 2 persen setengahnya mau sithik. Coba gue misalnya tangganan wong sing 2 persen setengahnya sampai sak triliun. Wo itu zakat pisan kena go modal. Di tonggo suge lamat-lamat, itu ya zakatnya zakat fitrah. Mulane dungak nong suge kelas nasional, kok zakatnya rawake. Lah iya itu nggak. Zakat kan 2 persen setengah, berarti nak sak juta kan selawe bu. Nggih. Padahal saat nisab pun namun selawe juta. Mau nanti kalau itu nganggapnya saat nisab itu selawe juta. Berarti berarti ya? selawe peng 25 kali pinten? Ini nanti kalau hitung sekitar 600 pinten? 625. Paham Mas yo? Saat nisab itu mau pinten? Nggih, berarti kan Pokoknya nisab tijarah nak di rupiah no saiki sekitar 25 juta. Mau nanti kalau hitung saniki tuh kau jeng band. Ini kan berarti tiap saat bisa zakatnya berapa mas? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro mesti hitung terus? 2 juta setengah nggih. Itu bulat 2 juta setengah. Nak sak miliar. 2 juta setengah kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin Fuadin sugih sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe sak miliar. Sani, berarti kan ini sop kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro? 25 juta jika ada Mustafa, di bangka ada orang dia gak IP ini yuto. Lah anak orang miliar, 50 yuto kan. Wah, itu entek salam tempel tahlil ngiro, Bos. Wih, itu Mustafa rasa mimpin tahlil 10 tahun cukup. <laughs> Ndak artinya Andekan sugih kelas menisan tuh tidak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakatnya mau selawewu. Biar kulo lagi sering ngono zakat tijarah. Wong sugih-sugih roto-roto kena ya mau 50000. Kata kok sampean sugih zakat 50000. Gus tak hitung mbek utangnya pokoke zakat kuwi mung juta setengah dibagi wong sak desa kena kenake ya wong sitok mung 50000. Ah sugih ra menisan. Kowe jasuan aku nak rung sugih kelas nasional ngel-ngel wong. <laughs> ngel-ngel wong ngene ya, kan. Berarti nak sak miliar kan Sawi juta. Lah anak ini misalnya kata Sabu Rizal Bakri tulisannya sing resmi puluh 63 triliun niku zakate piro? Kue nanti di zakat wong sugih beli gedhu beli wong sedengan. Kowe nong sugih beli gedhu. Ndak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane nong nak sing seneng zakat tuh dongakno suka ben dadi akeh. Lah anak suka ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya. Saya ketemu kan entek. Paling gue semarat suwir atau mbak mi terus saya ketemu gue kalau kasih si BLT terus warung mbak suntek kuabe warung tek mereka orang langsung mulai langsung marung. Nah, aku lo kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng gus kalau bagian BLT piye wah warung cepet teh tapi mau apa apa nu rano sing langsung mulai gus marung sih sebetulnya <laughs> Ing sini wala yasluhu abdun illa aslaha wa bi sholahihi napa siwa ora ana kamuse wong soleh dhewean. Mesti orang soleh itu membawa kesolehan orang banyak. Ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar, baru kayak wong sugih ini disebar. Mulane sing bangga. Tapi yo wali ane wala yafsudu abdun illa afsadawahu bi fasadihi ghairah. Wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsadah kecuali maringi kerusakan sapa Allahu Allah bi fasadi sebab rusak ahad huirahu ing sak liyane ahad utawa liyane abet uang nak rusak ya mesti aja ajak lho nggih to mau rusak ya mesti aja aja ana bangkrut tuh gara-gara diutang wong ra nyaur akhirnya bangkrut anaknya melok rapati untuk wesel <laughs> mergo bapaknya bangkrut gara-gara bapaknya dibodoni wong eh wae walhasil wong rusak ya mesti ajak ajak begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan. Ilmu pas-pasan fatwa. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi dalam dunia ilmu nah orang alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan. Dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain. Melarat ya sama, kemelaratan sing dikelola wong rafas wong fasik kasus PKI kan gitu kan. PKI itu fahamnya kan faham bela kaum buruh, mau bela wong melarat. Nah darani wong suga itu berjuis penghisap. Darani kiai you know, penghisap. Akhirnya darah niki kiai jadi ketua preman, tengok-tengok neng oma anak gue setor, jadi gak kurang ajar tapi. iya dulu PKI itu begitu. Orang kaya itu berjuis, penghisap. Dia tengok-tengok di rumah, pekerjanya kerja, petani tebu. Nanti kalau panen, diambil majikannya, pekerja hanya dapat uh, upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel. Jadi tidak dianggap kayak ketua nopo, preman, ketua geng. Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PK itu dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya sudah dipagar nusa macam-macam. teman arah-arah sejarah ya. Wono kancan ibu kulo riyen mondok teng ngene Rejoso. Ki kenal ambek keluarga kulo. Itu kan tadi melarat-melarati dewi tapi melahirkan faham yang salah iku nganggep uang soleh-soleh sing waya diangkat pangeran dianggap peng bisa jadi kadang mau melarat tuh lu yang ngeri, fahami. Karena kalau dimasuki faham sing macam-macam, faham ya? Ya jadinya macam-macam. Mulane Nabi yo no, afatul mal ge tapi afatul fakri ge nopo kata. Jadi Nabi no bahaya kaya ge no Nabi, bahaya miskin ge no Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nate no kadal fakru ayaku nopo Kufra. tenan dalam konteks Indonesia dulu Faham-faham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum nopo, kaum nopo mis. mana sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liane, wong rusak nggih mesti ngajak ngurusak nopo liane. Fa'adauka mongko te pira-pira musuh sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira watak siro asayatu sing elek. Musom sejati ya watam sing elek iku. Lawa aulia uka utawi kekasih siro min nafsi kasangnya awak siro itu toba uka. Iku piro piro watak-watak siro al hasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu yo watak-watak sing ape Serap sambak bakas liyo. Musom sing sejati ya watak sing elek. Balam sing sejati ya watak sing ape Fakotil mafika min kabibadin bibadin ada akabi a'da'aka bi Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misalnya sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik. Artinya misalnya nyalami templek kiai saya ketahu kayak wong sugih, wah gengsi ya. Minimal 200.000. Ya kan dadi apik. Oh, oh cocok gengsinan kok separuh-separuh. Atus kiai-kiai desa gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kalau elingno tobat. Ya, kalau tiap ngaji tak elingno aja tobat. <laughs> Kiai desa kok aja ya, tenang, Ya wis muga tobat. Kadang tahlilan kok Mustafa kan paling rompul ewu. Taripe ya mas ya? ya kadang tapi nak Mustafa orang ngono alhamdulillah orang ngono. Kiai kiai kan sering jagungan Gak kasil Gus, Kiai teng Jawa Timur kiai cilik lah orang ngaral lesu, nak teng Jawa Tengah repot. tapi yang kok repot? lagi kiai nang sangon 20000 Gus, dik 20000 gue apa? jadi kiai ini kulam, kau kula. Kowe ora gunane dik 20000. Lah ya dik 20000 untuk apa Gus? Zaman ini kok orang wong nyalami tempel 20000. Nah gunane gak nawa ngono ora gunane kok mbok simpen namune. ora iku sumayan kan gue rokok ya berarti ora gunane blok keblok amne. Nak omong sing apik amne ngono. Dadi nak sombong sing menisan nak ora gunane dik 20000 yo kena nawa Kena nawa sing ora gunane. Paham? Mulane kena diundang ning kabupaten kadang kiai-kiai dikumpul terus sangat 50000 ora usah gremeng. Kiai jangan saya ketahui gopo, nak rara gunane tiga kan nuwong. Lah nak gunane yo ya, simpen, paham ya? Ya itu bahasa manusia, cek goblok, kamu rara gunane kok disimpen, oleh malaikat orang guyu piye. Munamuni Kiai jaga mau orang pulau ewu, segede orang pulau kena gopo. Malaikat yang lain guyu kabel, ternyata tidak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan? <laughs> Mesti nak ora gunane ya Wah, ini mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Ya. Sekali ora gunane kayak ge wong. Mbon ge tobat ge ya, setuju ge. Ya. Paham, lah nak kok kok gunane ya simpen tapi rasa ngomong ngomong kan. Kalo lagi sering tak kok. Nah cara jinan suti kok. <laughs> Nah aku itu seorang pinter, orang pulau ya ora gunane jadi tak simpen. <laughs> Lah engko nak tak kena wong ya berarti gunane dikena wong ngene. Kan. Kulon sering ngimami jenazah itu ya semacam-macam latihan. Ono sing nyalami tembak satu saya, saya kata ya macam-macam. Tapi kulon juga ada konco ulama, talem tenan. Teng daerah kulon itu ya banyak lah. Mau sing adan gak adan adan ibadah ngaji ibadah. Mas bagian kiai itu ya ono adan mandek dijawab, tapi rakwat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo podo nopo ibadah. Ke zaman akhir gue speaker. gue Speaker itu sing adan birang birang Nah, sekali buat jawab itu, leran orang sing dan menang Repot keselen ya. Amalan ah, aku ngaji ngaji ya. Sementing saingannya ngaji bodoh api. Coba adan buat saingi nyanyi lah itu Aku lo kan diatur nak disalami tak tiang nih Gus nomor C, tak pikir nggih tak nggih sudah tak tinggi persiapan, persiapan udah persiapan apa? Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata yang wasiat memati, ya semua mati, sinyal ngel wong wasiat, pokoknya kok singi mami gus ke siapa, repot dong mati mati, sinyal ngel wong. Tapi tonggo-tonggo ini sing kultus-kultus ya, tonggo diso, tonggo kulo macam-macam. Nah, itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu di Sangoni itu sekitar mau wongi suga terus sadar Sangoni lima ratus ribu, ratus ribu terus <laughs> itu. Tapi bang, ini tontonan menarik tenan. alasnya baru dibuka lima ratus ribu itu tiba no. Misalnya anak Mustafa cilo ceng ceng rene ceng mus rene. Kakek ya anakku nyolat tidak buat sama di lima ratus. Tiba no tolong ratus ribu. <laughs> Salam tempel susu <laughs> ya kok nonik dunia ini gue. Jadi ya udah wong-wong zuhud nganti ngono. Tapi pangeran, pangeran itu ya nguji manusia tenan. Baru kayak nyusu itu malah entuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga itu sidang. Kiai kok api ngono. Biasanya kiai sangone akeh kan seneng ratu susu. Gang pirang kilo dikirimi 10 juta sebagai penghormatan be susuk tolong atas. Tadi akhirnya ada. Alhasil jadi ya malah Mustafa kadang-kadang nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang salam tempel kau musuh. Pangeran juga oh no wong ditetir duit semacam ini. Di kulo pun gak ada order kata yang tiang sing wasiat ngoten wong serepet. Nah, ini sebagian ini mau di diwedes kata. Ini orang mati-mati. Ini anake anaknya ada wedus pamit kulo. Gus Rian wasiate mak niku nak mati, wedhus ini kuat Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi warga sering butuh, sering kula Kita tahu mau ki. Iku mam nak <laughs> mati mati rantai. nanti saya saiki kurung mati. Yesus. Jadi kiai udah repot. Serepot repot. Tapi sementing penting aja muni ora roh gunane, Pak. Mengko mari malaikat kan. Wong ora roh gunane kok dicek. Kan pun ge mau mau di ping 7 mengke niki poke tiap ngaji. Mau ge diayati tenan ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh